Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai enam hukum daripada mubah dan sudah kita sebutkan bahwasanya perkara mubah itu adalah perkara alladzi la yata'allaq Na'am barakallahu fikum nahyin wala amrin wala yata'allaq bi ismin wala na'am barakallahu fikum wala sawabin. Sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan perintah ataupun larangan dan sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan pahala maupun dosa. Namun perkara mubah itu tergantung dengan apa kemarin? Tergantung dengan niat dan tujuannya. Dengan niat dan tujuannya. Oleh karena itu al-ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum pembebanan syariat itu pada asalnya lima itu pun yang satu mubah tadi itu. Paham ya? haram, makruh. Nah, ini kalau disebutkan tidak urut ya. Haram, makruh, kemudian wajib, sunnah atau mandub atau mustahab, kemudian apa? mubah. Nah, mubah ini tidak memiliki hukum tersendiri. Dia akan dihukumi manakala dengan niat dan tujuannya. Adapun makruh, eh, haram, wajib, sunnah masing-masing memiliki hukum tersendiri-sendiri. Paham ya? Masing-masing memiliki hukum sendiri-sendiri. Nah, kita lihat di sini. Qala al-Imam Al-Amriti Syihabuddin rahmatullah alaih wa dhabitul makruhi aksu ma nudib kadzalikal haramu aksu ma Sekarang berkaitan masalah makruh dan haram. Nah, Dobit ketentuan masalah makruh itu lawan daripada yang disunahkan. Makruh lawan dari sunnah. Sebagaimana seperti itu pula haram lawan daripada apa? Wajib. Maksudnya ya. Nah, sebelum kita masuki barakallahu fikum sudah kita singgung di awal-awal waktu itu barakallahu fikum dalam kitab Al-Usul min ilmu usul bahwasanya perkara makruh itu adalah manaha anhu syari' la ala wajhil izam bitark. Eh, ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark. Artinya suatu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus ditinggalkan. Suatu perkara yang dilarang oleh syariat tapi tidak dalam apa bentuk yang harus ditinggalkan. Larangannya benar larangan cuman nggak harus ditinggalkan itu loh ya. Dalam artian kalau meninggalkan itu afdal, kalau melaksanakan atau melakukan tidak berdosa itu makro Itu kalau dilihat dari definisi. Dilihat dari hukumnya bagaimana? Naam mayusabu tarikuhu imtisalan walam wa nam walam yu'aqab fa'iluhu. Artinya perkara makruh itu orang yang meninggalkannya dia dapat pahala jika dia meninggalkan karena memang itu adalah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak mendapatkan hukuman. Itu namanya makruh. Berarti afdolnya kalau makruh ditinggalkan. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian kalau perkara yang sunnah itu lawan dari makruh, sunnah itu apa? Ma amara bihi syari' la ala wajhil izam. Maksudnya laisa ala wajhil izam. Nah, bil fi'il. Maksudnya perkara sunnah itu perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk apa? Harus dikerjakan. Paham ya? Nah, berarti apa? Berarti nggak harus dikerjakan. Paham ya? Berarti tidak harus dikerjakan dalam artian yang abdul dikerjakan, yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Kalau dengan hukum berarti mayusabu fa'iluhu imtisalan na'am walam yu'aqab tarikuhu. Kalau makro tadi mayusabu tarikuhu imtisalan walam yu'aqab fa'iluhu. Dibedakan ya. Nah, kalau sunnah ini pelakunya mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Kalau makruh, yang meninggalkan berdosa, eh, yang meninggalkan dapat pahala, yang mengerjakan tidak berdosa. Itu makruh. Paham ya? Nah, bedanya itu aja. Untuk masalah haram dan wajib jelas ya. Kalau wajib adalah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'li. Sebuah perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi dalam bentuk harus dikerjakan. Itu wajib. Nah, hukumnya apa hukumnya? yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqul 'iqab tarikuhu. Itu hukumnya. Maksudnya apa? Pelakunya dapat pahala manakala dia mengerjakan karena itu perintah Allah, paham ya? Dan berhak mendapatkan apa? ancaman hukuman. Berhak mendapatkan ancaman hukuman. Enggak bisa dimatikan. Berhak mendapatkan ancaman hukuman. Itu perkara yang wajib. Nah, perkara yang haram manaha anhu syari' ala wajhil izam bitark bitarki. Artinya perkara yang dilarang oleh syariat tapi dalam bentuk harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Hukumnya bagaimana hukumnya? Yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Artinya yang meninggalkan perkara haram itu apa? Itu dia dapat pahala manakala meninggalkan karena itu menjalankan perintah Allah taala. Paham ya? Kemudian dia dapat berhak mendapatkan ancaman atau hukuman apabila mengerjakan perkara yang haram. Paham soalnya ya? Nah, berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, qauluhu wa dhabitul makruh yakni ta'riful makruh, definisi daripada makruh. Wa qalu aksu manudib wal mandub ma fi fi'lihi thawab wa lam yakun fi tarkihi 'iqab. Naam. Maksudnya lawan daripada mandub, lawan daripada sunnah, maksudnya ma fi'lihi as shawab yaitu perkara yang apabila mengerjakannya dapat pahala, wa lam yakun fi tarkihi 'iqab yang tidak ada dosa atau tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya itu antara sunnah. Nah, falaksu anil makruha maka sebaliknya makruh itu huwa ma fi tarkihi sawab yaitu orang yaitu sesuatu yang apabila meninggalkannya dapat pahala walam pun fi fi'lihi iqab dan yang mengerjakannya tidak berdosa, tidak dapat hukuman seperti misalkan minum dengan berdiri. Pada asalnya di sana ada perintah, ada larangan. Amnya, perintahnya tidak sampai tingkatan wajib, larangannya tidak sampai tingkatan apa? haram. Berarti minum dan berdiri adalah makruh namun perkara makruh yang abdal ditinggalkan. Paham ya? Jadi kita nggak boleh bermudah-mudahan, bermudah-mudahan wah cuma makruh aja, dia minum santan yang berdiri jangan. Yang abdalnya ditinggalkan perkara makruh. Walaupun misalkan suatu ketika terpaksa lah harus minum dan berdiri misalkan, nggak masalah. Maksudnya itu ya. Nah, seperti itu. Kalau perkara sunnah apa? Yang abdalnya dikerjakan, kalau seandainya tidak dikerjakan tidak berdosa. Paham ya maksudnya ya bedanya ya. Nah, berikutnya. Wa ala hadha, hadha min haythul hukum ini ditinjau dari sisi hukum. Wa ala hadha fa fa'ilul makruh la yakunu fasiqan oleh karena ini pelaku makruh itu tidak dikatakan fasik walau asarra alaihi walaupun dia terus-menerus melakukan perkara perkara yang makruh. Walaupun dia terus-menerus melakukan perkara yang makruh tidak bisa kita hukum dia fasik. Li'annahu laysa alaihi iqab karena enggak ada hukuman aslinya untuk makruh itu. Walaupun dia melakukannya enggak ada hukuman itu, paham ya? Enggak ada hukuman. Falau kana insan musirran 'ala al-iltifat bis-salah Nah, walaupun misalkan ada orang yang terus-menerus dia itu toleh-menoleh dalam sholat, nah, sholat dia noleh-noleh atau ngeliatin istilahnya iltifat melihat kanan kiri dan misalnya nah terus-menerus dan misalnya kullama marra wahidun atsba'ahu basarah. Setiap kali ada orang lewat yang ngikutin dengan pandangannya gini. Orang lewat, ngeliatin sholat itu. Nah, daiman musirun al hada dia terus-menerus seperti itu keadaannya. Nah, qul hadzal rajul fa'ala makruhan. Caranya kita katakan lelaki ini atau orang ini melakukan perkara yang makruh. Amiya fala yu'aqabu lakinnahu law tarakahu lillah la usiba. Nah, maka dia tidak dapat hukuman, tidak berdosa cuman kalau seandainya dia meninggalkan perkara tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala maka dia dapat pahala. Cuman walaupun seperti itu ada khilaf ya dalam artian menoleh dalam nah salat tersebut memang perkara yang makruh cuman kalau terus-menerus nah barakallahu fikum hingga mungkin memalingkan hayahnya salatnya dia badannya miring-miring gini kemudian anak kiblat bisa batal nanti khawatirnya. Paham ya? Karena termasuk syarat daripada syarat sahnya salat apa? Menghadap kiblat. Jadi ketika dah dia noleh sampai salat berbalik arah lah sebenarnya Ada orang lewat yang terus misalnya. Oh begini ya udah. Paham ya? Bisa batal nanti. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, karena syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Eh, jadi sehingga sehingga para ulama mengatakan memang makruh benar, cuman jangan sampai perkara tersebut bisa melengkan dia dari hayat salatnya itu kan ya? Nah, tapi perkara makruh apa ditinggalkan. Jangan wah cuma makruh aja setiap sholat kita ngeliatin orang lewat-lewat jangan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kata beliau sini wal haramu aksu ma dan haram itu lawan daripada perkara yang diwajibkan. Ai al haramu al wajib wa ta'nam wa ta'riful wajib ma usiba fa'iluhu wastahaqqa al iqab tarihu. Makna definisi wajib sudah kita sebutkan kata beliau, maknanya adalah Perkara wajib itu adalah perkara yang pelakunya itu diberi pahala dan yang meninggalkan berhak mendapatkan hukuman. Dan yang melakukan ini pun apa harusnya? Harus benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan karena riya enggak dapat pahala. Kalau melakukan karena sum'ah enggak dapat pahala, harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, fayakunu al-muharram ma'uqiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu. Maka nah, menjadilah makna muharram adalah sesuatu yang pelakunya itu diberikan hukuman kalau yang melakukan perbuatan haram dihukum wa usibat tarikuhu dan yang meninggalkan dapat pahala. Tapi dengan syarat apa? Imtisalan. Syaratnya imtisalan dalam rangka dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hakadza qala katsirun minal usuliyyin bil itlaq. Demikianlah kebanyakan ahli usul yang mereka mengucapkan secara mutlak al-muharram ma usibat tarikuhu. Nah, muharram itu adalah Uh, adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya Paham ya? Orang meninggalkan dapat pahala, lakin ma'adzalik akan tapi bersamaan dengan itu la buta min tafsilin fi hadil masalah harus ada rincian lagi dalam permasalahan ini li'annaha muhimmatun karena ini perkara yang penting laisa kullu tarikin muharram yakun musaban ya enggak perhatian ini bagus sekali ini kata beliau tidak setiap orang yang meninggalkan perkara haram itu dia dapat pahala tidak setiap orang yang meninggalkan perkara haram dapat pahala fatarikul muharram al aksana. Nah, sekarang kita lihat kok bisa itu loh tidak setiap orang yang meninggalkan perkara haram dapat pahala. Benar enggak nih? Benar. Karena tergantung niatnya kan itu. Niatnya kenapa dia meninggalkan perkara haram tersebut? Kita nah, lihat sini. Fatarikul muharram al aqsam. Orang yang meninggalkan perkara haram itu terbagi menjadi beberapa macam. Misal dari contohnya, al-qismul awal contoh pertama, an la yatra'a 'ala banihi itlaqan annahu muharram. Jadi dia meninggalkan dalam keadaan tidak terpetik pada benaknya bahwa itu haram ninggalkan itu aja. Enggak terpetik oleh itu haram tak tinggalkan enggak. Jadi dia ninggalkan itu aja. Tanpa ada terpetik bahwasanya wahana ninggalkan pada haram. Amrum ini. Ewa. Tanpa terpetik pada benaknya bahwasanya itu adalah haram, dia ninggalkan itu aja. Misal dzalik rajulun, contohnya adalah seorang lelaki, ma fakkara yauman minal ayyam an yazniya. Dia tidak ada pikiran sesuatu. Eh, ma fakkara yauman minal ayyam, tidak terpikir eh, pada suatu hari daripada hari-hari yang ada dia tidak terpikir untuk berzina walam yazni. Nah, dan dia pun tidak berzina. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalam artian seperti itu keadaannya ketika dia tidak berzina tersebut, nah, apakah dia dapat pahala ataukah tidak? Hal yusabu ala tark. Apakah dia dapat pahala ketika meninggalkan perzinahan tersebut? Al-jawab la. Kenapa? Li'annahu lam yahimma bihi hatta yuqal innahu yusab ala tarkihi, ala tarkihi. Dikarenakan dia enggak perhatian dengannya. Dia meninggalkannya bukan karena haram, itu loh. Bukan karena meyakini itu haram tapi karena ya biasa gitu istilahnya. Enggak meyakini wah ini perkara haram aku tinggalkan itu enggak. Nah, Allah musta'an. Dikarenakan la yahimma bihi hatta yuqal, dikarenakan dia tidak perhatian dengannya. Nah, hingga dikatakan dia dapat pahala atas apa? Atas perbuatan dia meninggalkan perzinaan tadi itu. Jadi harus ketika dia itu dapat pahala ketika meninggalkan itu benar-benar tahu itu perkara haram ditinggalkan itu loh. Nah, itu baru dapat pahala. Tapi kalau cuman meninggalkan biasa gitu atau meninggalkan tanpa ada tanpa ada apa niatan untuk meninggalkan perkara haram, itu benar itu haram perkara haram tapi dia meninggalkannya begitu saja itu tanpa terpetik pada benak bahasa itu haram, itu keliru. Dalam artian tidak dapat pahala. Naam. Allah musta'an. Al-qismu tsani pembagian kedua, rajulun hamma bil muharram. Yang kedua ini ada seorang lelaki dia punya keinginan untuk melakukan perkara haram, punya keinginan kuat untuk melakukan perkara yang haram. Lakinnahu tadzakkar idhamat na'am azamatallahi azza wa wa iqabahu akan tapi dia ingat ingat akan keagungan Allah taala dan juga hukuman Allah Subhanahu wa taala fatarakahu lillah akhirnya dia meninggalkan karena Allah taala takut dengan hukumannya dan ingat dengan keagungan Allah taala hadza yusab yang seperti ini yusabu diberi pahala li'anna Allah yaqulu fil hadits qudsi dikarenakan Allah taala telah mengatakan dalam hadis qudsi innama taraka hadza min jarra min jarra'i. Naam. Hanya saja dia meninggalkan perkara haram ini dikarenakan apa? Dikarenakan aku. Paham ya? Ai min ajli dalam rangka mengharapkan keridhaanku atau karena nah, mengharapkan pahalaku. apa maksudnya ini ya? Nah, jadi ketika kita meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara yang haram, tapi kita enggak punya niatan sama sekali. Eh, enggak terbetik meninggalkan itu aja. Dapat pahala enggak? meninggalkan gitu aja tanpa ada terpetik wah ini haram aku tinggalkan cuman tiba-tiba meninggalkan -tiba gitu aja tidak mana enggak enggak dapat tapi kalau ada niatan wah ini perkara haram ini bahaya nanti hukumannya berat dari si Allah taala Allah taala Maha Agung kita tinggalkan karena mengharapkan si Allah taala dapat pahala nah kita lihat sekarang berikutnya al-qismus salis yang ketiga rajulun tamanna al-muharram seorang lelaki dia punya keinginan berangan-angan dengan perkara yang haram kalau yang kedua tadi kan sudah berazam kuat kuatnya ingin melawan perkara haram kalau ini baru angan-angan Baru angan-angan walamnya al asbabahu. Dia baru angan-angan nanti malam ini kalau mencuri ya udaranya bagus sekali misalkan. Angan-angan tapi dia belum bawa tangganya, belum berangkat juga, oh ya? Baru cuma angan-angan tok itu loh. Itu bagaimana? walamnya al asbabah, dia belum melakukan sebab-sebabnya. enam, eh, tamanna hanya saja dia cuma berangan-angan saja. walamnya yas'a fi dan dia tidak berusaha untuk mewujudkan sebab-sebab untuk bisa melakukan perkara haram tadi au fil husn alaihi atau untuk mewujudkan perkara haram tadi itu. Fa hadza yu'aqabu 'ala niyyah. Yang seperti ini dia dihukumi atau dia akan dikenai hukuman terhadap niatnya tadi, niat yang buruk atau jelek tadi. Paham ya? Dia terhukumi niatnya tadi. Yu'aqabu 'ala niyyah, dihukum sesuai dengan niat tadi. Dalam artian niatannya itu yang dihukumi, niatnya jelek. Wa dalilu 'ala dzalika qissatur rajul alladzi qala li mislamani fulan Dalilnya adalah kisah seorang lelaki yang waktu itu dia mengatakan lai tali duhe seandainya aku miliki seperti harta ini sebulan. Paham ya? Berangan-angan berarti kan ini? Duhe aku seandainya punya harta seperti miliknya sebulan, fa'amala fihi amalah. Niscaya aku akan mengamalkan eh, dengan uang tersebut seperti sebagaimana amalannya. Apa maksudnya ini ya? Dia berke, berkeinginan, berangan-angan ingin beramal dengan amalan sebulan yang punya uang tersebut. Kalau seandainya punya uang, angan-angan nih, -angan, Wakana kana fulanun yudayyi'u al-ma'al. <clears throat> Dalam keadaan apa? Si fulan tersebut pada asalnya apa? Si fulan tersebut itu malah justru menyanyiakan hartanya. Jadi ada orang punya uang banyak tapi uangnya dihambur-hamburkan. Akhirnya orang ada orang lain berangan-angan, "Duhai ya, seandainya uang itu punya aku atau aku punya uang seperti si fulan, misalnya uang itu akan aku gunakan untuk beramal misalkan." Beramal seperti si fulan juga, dihambur-hamburkan juga. Nah, wa yal'abu bihi dan orang itu waktu itu nak menyanyikan hartanya dan bermain-main dengannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa bin fahuwa bi niyyatihi fahuma fil ghizri sawa. Allah musta'an. Maka dia dengan sebab niatnya niatannya tadi, maka keduanya itu dalam sisi dosa sama. Paham ya? Walaupun dia belum melakukannya, baru baru berangan-angan. Fa'ala hadza yu'aqabur rajul ala niyyatihi. Oleh karena ini seseorang terkadang dihukumi Naam kena hukuman sesuai dengan niatnya, niatnya baik atau jelek. Apa maksudnya ya? Naam. Ini yang ketiga. Yang keempat. Al-qismur rabi' pembagian keempat, rajulun hamma bil muharram. Ada seorang dia tuh berkeinginan kuat untuk melakukan perkara haram, wasa'a fi asbabih, sudah menempuh sebab-sebabnya. Eh, aku akan mencuri malam ini. Sudah bawa tangga itu. Bawa tangga, tangganya sudah mungkin sudah bawa tangga ini untuk siap mencuri lah. Nah, di tembok orang untuk naik misalkan Lakin nahu tapi sudah berkeinginan untuk melakukan perkara haram sebabnya sudah ditempuh juga nam nahu ajaza anhu tapi dia apa ternyata ngam tidak mampu untuk melakukannya baru sampai perjalanan mungkin kesleo kakinya misalkan am ya <laughs> misalnya sudah bawa tangga sudah siapkan itu ditempelkan tembok orang udah udah mau naik itu ternyata kesleo nggak mampu akhirnya kan nggak mampu, sudah berkeinginan kuat mencuri, sebab-sebabnya sudah dilakukan bahwa tangga tadi itu. Nah, ketika mau naik ternyata kesleo kakinya. Setelah itu nggak nggak mampu untuk mencuri. Nah, itu bagaimana seperti itu? Belum terjadi padahal pencuriannya. Kita lihat sini, fa hadza yu'aqabu 'uqubatal fa'il. Maka dia ini dihukumi atau dia akan terkena hukuman seperti hukum orang yang melakukannya walaupun belum mencuri. Karena kalau misalkan nggak kesleo nyuri kan ya? Nyuri. Dia nggak nyurinya karena nggak mampu tadi karena kesleo tadi. Coba kalau dia keselio misalkan, langsung naik. Nah itu, maka hukumannya seperti hukuman orang yang sudah mencuri atau seperti hukuman orang yang sudah melakukan perkara haram. hadza asaddu. Yang seperti ini, yang ini keadaan yang keempat ini parah lagi. Wa dalil dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya mengenai hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idzal taqa al-muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim, nah dua orang muslim saling bertemu kemudian dengan apa? Dengan kedua pedangnya. Nah, dalam artian saling bertemu dalam keadaan si bawa pedang, juga bawa pedang, bawa senjata lah istilahnya gitu. Kemudian di situ dia berkelahi. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Akhirnya sebagian para sahabat protes itu loh. Kalau mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil." Ini yang bunuh, kalau yang bunuh jelas di neraka ya. Tapi kenapa balun maktul? Kenapa orang yang dibunuh ke neraka juga? Yang pembunuh jelas di neraka, tapi kenapa yang dibunuh ke masuk neraka juga? Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dulu ketika dia masih hidup, berhadapan itu dia berkeinginan juga untuk membunuh temannya, cuman terdahului itu loh. Dia terdahului akhirnya terbunuh duluan. Akhirnya yang membunuh dan yang dibunuh di mana? Di neraka. Ada juga kisah yang enam pembunuh dan yang dibunuh di surga. Oh. Pembunuhnya di surga, yang dibunuh juga di surga. Kisah apa itu? Eh, ketika ada perangan, misalkan nah barakallahu fikum, yaitu waktu itu ketika kisah ada salah seorang, nah dia ketika masih kafir, bunuh salah satu sahabat. Ya. Yang dibunuh berarti masuk mana? Surga kan? Nah, pembunuhnya masih kafir. Setelah itu masuk Islam, setelah masuk Islam Islamnya bagus, ikut jihad, perang, terbunuh dia. Akhirnya apa? Pembunuh dan yang dibunuh masuk surga. Masuk surga enam. Cuman syahidnya kita di sini. Di sini kan dohirnya kan nampak sekali yang dibunuh kok bisa masuk neraka juga karena dia ketika masih hidup itu berkeinginan kuat untuk membunuh temannya juga. Tapi kedahuluan itu loh. Apa maksudnya? Nah, itu hati-hati. Idan ala ayyi syai'in yasduqu kalamul mu'allif rahmatullah alaihi fi qawlihi ma usibat tariku. Jika demikian, enam ucapan mu'allif itu diperuntukkan untuk yang mana? Nah, yaitu ucapan beliau ketika beliau mengatakan ma'usibat tarikuhu, orang yang meninggalkan itu dapat pahala, ini diperuntukkan untuk yang mana itu? Nah, al-jawab alaman ini. Diperuntukkan untuk orang yang meninggalkan karena Allah, bukan karena yang lainnya, karena Allah taala. Hadza huwa alladhi yusab, inilah yang dapat pahala orang yang meninggalkan, meninggalkan perkara yang haram karena Allah taala itu dapat pahala. Fasara tarikul muharram arba'at aqsam maka menjadilah orang yang meninggalkan perkara yang haram itu ada empat jenis. Empat jenis tersebut yang dapat pahala yang tadi itu. Meninggalkan perkara yang haram, nah barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yantabiqu kalamul muallif rahmatullah alaihi ala qismun wahid minha. Dan yang cocok dengan ucapan muallif adalah salah satu di antara pembagian empat tersebut, wa huwa man tarakal muharram lillah, yaitu yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala.